Wagala Imam Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu wakat yuriduna bil waktu ma yusadifu min tasrifil haqqi lahum duna ma li anfusihim. Wa yaquluna fulan bi hukmil waqt ay innahu mustaslimun lima yabdu lahu al ghaib min ghairi ihtiyarin lahu. Sebagian para aulia fahim Jadi mengistilahkan wagat itu, itu adalah dengan ketentuan daripada Allah telah datang waktunya. Sudah waktunya, gitu maksudnya gitu. Ya artinya sudah waktunya, berarti apa? Ya terimalah, ini sesuatu yang menjadi ketentuannya. Innau mustazimun lima yabdu lahu minal ghaib min ghairi ihtiyarin lahu, tanpa ikhtiar darinya. Wa hadza fi ma laysa lillah ta'ala alaihim fihi amrun aw iktida'un bi haqqi syar'in. Jadi artinya ya terka yang semacam disebutkan sebelumnya itu, itu kalau sudah terkait dengan ketentuan yang tidak ada kaitannya dengan sebuah syariat. Kalau terkait dengan ketentuan syariat, jangan pakai beralasan itu karena Allah. Nah, di sini kan ditegaskan dan ditegur oleh e, mualif untuk supaya jangan sampai kita itu kemudian menyalahkan takdirnya ketika terkait dengan dengan suatu apa suatu syariat. Misalnya apa? Kita memecahkan merusak HP-nya orang lain. Lalu kita katakan, eh, itu kan sudah takdir. Nah, jadi tetap dia itu harus mengganti. Nah, gitu loh. Kemudian ada satu orang yang eh, membunuh orang lain. Lalu kita dia katakan, ini kan sudah takdirkan. Nah, berarti nggak wajib kisos, gitu loh. Enggak, enggak ada. Itu kalau sudah kaitan sama syariat, kita kembalikan kepada masing-masing. Dan jadi memang itu saya takdirkan untuk ente. Untuk apa ditakdirkan? Ya untuk menguji ente. Ente sabar gak dengan cobaan itu? Ah gitu. Jadi artinya kalau seumpama sesuatu itu terjadi kepada kita, maka konsekuensi yang ada itu ditanggung sendiri. Sedangkan ketentuan itu terjadi tanpa ikhtiarnya, itu adalah ketentuannya, memang. Tapi yang pasti, ketentuan itu ditentukan Allah Ta'ala, memang Allah yang menentukan. Tapi konsekuensinya itu kita yang merasakannya gitu. Sama seperti kalau subama kita diberikan kenikmatan berupa makanan, makanan yang enak. Yang merasa enak yang mana? Yang merasakan enak siapa? Allah apa kita? Nah, kita kan gitu. Begitu pula. Jangan sampai kalau kita mendapatkan nikmat yang merasakan enak, kita katakan saya yang merasakan enak. Ah, tapi ketika diberikan suatu musibah yang memang Allah juga yang memberikan musibah, kenapa kok mau disandarkan pada Allah gitu loh. Nah, jadi nggak benar semacam itu. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah terkait dengan ketentuan atau syariat di sini, maka harus kita tidak e, beralasan seperti alasan yang semacam ini. Alasan semacam itu adalah kalau seumpama kebaikan supaya kita tambah syukur pada Allah. Kalau soal keburukan, supaya kita cepat-cepat kembali pada Allah dan jangan sampai kita gurur dengan apa yang menjadi keadaan kita selama ini atau sementara ini, karena belum tentu. Nah, gitu lah. Jadi semuanya itu kalau kita pandang dari segi ini maka benar. Nah, tapi konsekuensinya kita harus nanggung sendiri. Misalnya apa? Tanpa sengaja kita nabrak orang dan sebagainya. Ya, itu tentukan Allah. Tapi kita jangan sampai kita katakan kita datang pada orangnya lalu bilang ya, ibu maaf ya, sabar ya, ini takdirkan Allah gitu loh. Nah, terus dia nggak mau bertanggung jawab dan sebagainya, ya, itu salah gitu loh. Nah, jadi memang sesuatu yang takdirkan Allah taala itu terjadi kalau terjadi pada seseorang berarti Allah taala mengujinya. Baik itu terkait dengan kebaikan maupun keburukan. Kebaikan adalah Allah mengujinya apakah dia bersyukur atau tidak. Keburukan adalah apakah dia itu Eh, benar-benar istiqomah menjalankan syariat yang dituntutkan kepadanya atau tidak nah, gitu. Jadi sama-sama seperti itu. Ya, yang dilaksanakan, yang diterapkan itu harus seperti itu. Ini terji lima lima tubihi. bihi. Wahaza fi malaysa lillahi ta'ala alihi fihi amrun awik tidawan bihaki syar'i. Wa ihalatul amri fi 'ala takdir wa tarkul mubala bima yasulu minka Hurujun anidin. Nah, sedangkan kalau sumpama kita itu supaya mensandarkan yang demikian itu kepada Allah SWT untuk supaya kita lepas daripada suatu kewajiban atau supaya kita lepas daripada konsekuensinya maka nah itu salah itu itu adalah sesuatu yang keluar daripada agama dan ketidakpeduliannya kepada dirinya wa min kalamihim al waktu seifun waktu itu adalah seperti pedang ay kama anna saifa qati'un fal waktu bima yamdihil haqqu wa yajrihi ghalibun. Bahwasanya waktu itu pedang. Al waktu seifun waktu itu adalah pedang. Apa wajhu musyahabahnya itu apa? Wajah musyahabahnya itu. Pedang itu kan bisa menebas. Sehingga kepalanya seseorang itu bisa terpisahkan daripada badannya. Nah, begitu pula Waktu itu dikatakan safe karena apa? Semua yang ditentukan Allah itu pasti mengalahkan segala hal. Baik itu direncanakan sebelumnya atau tidak. Baik itu sudah diduga sebelumnya atau tidak. Waktu itu yang akan berlalu itu adalah sama seperti pedang yang bisa yang bisa membunuh siapapun, mengalahkan siapapun walaupun itu tidak diduganya, walaupun itu tidak direncanakannya gitu Ini terkait dengan waktu. Kenapa kok para aulia itu selalu mengatakan ini sudah waktunya memang seperti itu nah, gitu. nah karena waktu itu adalah suatu media yang atau sarana yang dijadikan oleh Allah Taala untuk melangsungkan atau memberlakukan ketentuannya di muka bumi ini gitu terkait dengan waktu kalau sudah datang waktunya bahkan Allah Taala sendiri mengatakan faizaja ajaluhu falastakhiru nasa'atan wala yastaqdimun itu kan seperti pedang kalau sudah datang waktunya habis sudah nggak bisa memajukan maupun mundurkannya terkait dengan apa waktu ajal itu ya dengan waktu nah, gitu makanya dikatakan al waktu saifun itu wagila as saifu layinun masatuhu yang namanya pedang itu sangat lemas masatuhu ketika uh, diayunkan itu kan lemas fem enteng sangat licin jadi begitu truk lewat aja gitu. lah. Qati'un hadduhu tapi tajamnya itu bisa memutuskan. Faman la yanha sulima waman waman apa itu? Kho ya. Waman apa itu? Semua sama kitabnya? Faman la yanha sulima. Waman ustulima. Ustulima mana istaulama. ista'usola. Jadi yang namanya pedang itu sangat ringan, enteng, maksudnya jadi apa? E, gampang diayunkan. Tapi memutuskan ketajamannya itu sesuatu. Faman layan hasul lima. Barang siapa yang tidak melarang, dia akan diserahkan. Waman khoshanahu ustulima. Istawusala Ustulima. Apa artinya itu? Kazalikal wagat. Begitu pula waktu. Man selama li hukmi naja. Barang siapa yang menerima, fahim tunduk, dengan hukumnya waktu itu, naja dia akan selamat. Waman aradahu, barang siapa yang menentangnya, bitar kerido intakasa watarada. Kalau dia itu melawan ketentuan Allah pada waktu itu, maka dia itu akan uh, eh, intakasa, jungkir, terjungkir, wa dalam keadaan hina. Wan syadu fi dzalika wa in la yantahu lana masatuhu wahaddahu in khashatahu in khasyatahu khusyatani. Mungkin apa? E, sisinya. Kedua sisinya itu. Khasyatani, saling bersambung. Ai wa man sa'adal waktu fal waktu lahu waktun. Dan barang siapa yang membantu waktu itu, maka waktu itu bagi dia adalah waktunya. Fem. Jadi waktu itu bagi dia adalah waktunya. Artinya waktu itu kan bisa bermanfaat, bisa bisa berbahaya, bisa bermadarat. Waktu itu bisa sia-sia, bisa berarti. Kalau waktu itu digunakan dan menerima dengan dia itu membantu waktu itu supaya menerima dengan tentuannya, berarti dia itu waktu itu untuk dia gitu. Itu artinya. Gal wa man ta'akkadahu wa man nakadal waqtu fal waqtu alai maktun. Dan barang siapa yang membuat keruh waktunya, maka waktu kepadanya itu adalah kemurkaan. Hadza kalamul Imam Abi Abil Qasim, pengarang daripada kitab Risalah Qusyairiyah. Kemudian muwafiqun lima zakar sahibul kitab wallahu muwafiq. Ihalatu kalamal ala wujuhil faragi min ru'unati nafas. Ihalatuka kamu merubah sebuah perbuatan. Faham? yang biasanya kamu isi dengan perbuatan, tindakan, ibadah dan lainnya misalnya kemudian dijadikan kosong dengan alasan tertentu. Misalnya pak, Kamu biasa mujahadah setiap malam itu tahajud, tapi karena sesuatu akhirnya nggak tahajud dengan alasan alasan yang dibuat. Misalnya pak, Eh, anak biasanya setiap malam Salat tahajud, tapi besok ini, besok anak bakal bantu, besok pagi ini anak bakal bantu bikin makanan banyak untuk orang yang berbuka puasa. Maka dari itu, malam ini anak tertidur, nggak bangun tahajud. Nah, ini yang semacam ini saya Jadi merubah suatu waktu yang ada tindakan ibadahnya kemudian dikosongkan karena sesuatu. Fahim? Itu merupakan sebuah bisikan hawa nafsu. Fahim? Gak boleh kita seperti itu. Nah, jadi nggak boleh. Jadi banyak halnya, banyak contohnya seperti itu. Ya. Misalnya apa? Kalau ngajar, kalau ngajar nih, akhirnya timbul dalam pikiran saya, saya ini termasuk yang mengamalkan dengan ilmuku apa tidak? Kalau sumpah bukan seperti itu kan percuma saya mengajar. Ah lebih saya ngajar aja, takut sampai saya itu ah gitu. Ah, ya seperti itu, itu ru'unat nafas. Yang biasa bertindak, yang biasa melakukan, kemudian ditinggalkan, dikosongkan. Nah, itu termasuk daripada uh, ru'unatun nafas. Kenapa demikian? Nanti kita lihat. Idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwali dunyahu wa kana lahu fiha syughlun yamna'uhu min al-ilmi bil amali salihah wa hala dzalikal amal ala faraghi min tilkal ashghal wa qala idza tafarraqtu amiltu fadzalika min ru'unati nafsi kadang-kadang seorang hamba itu fam dia itu melakukan suatu atau e, berada dalam satu keadaan daripada keadaan-keadaan dunianya. Wa kana lahu fiha syughlun dan dia mempunyai pekerjaan di mana pekerjaannya itu bisa mencegahnya daripada belajar atau daripada e, beramal dari amal-amal yang soleh. Wahala zalikal amal ala faraghihi kemudian amal itu kemudian e, dijadikan Fem, ditempatkan di tempat yang kosong itu. Harusnya kosong, bisa hadir majlis taklim, ini enggak diisi dengan semacam itu. Intilah wagalah idah ta'farok tu ambil tu Coba aku kosong ya, pasti aku hadir ah, gitu. Padahal dia sendiri yang meletakkan pekerjaan itu di situ gitu Fem. Fahim? Gal uh, gal fadzalika mir'unati itu termasuk ru'una. Apa ru'una itu? waruuna ru'una darbun minal hamakoh termasuk daripada bagian daripada kebodohan. Wa min wujuhin. Orang yang semacam ini ini adalah orang yang bodoh ini. Ini banyak ya. Yang semacam ini banyak. Jadi supaya kita tahu ada satu kita namanya talbisu iblis. Bagaimana iblis itu menggiring seseorang untuk berbuat dosa. Bermacam-macam dosa yang dilakukan oleh manusia tapi karena tipuannya gitu lah. Di antaranya seperti itu, mengalihkan suatu ibadah kepada dunia, mengalihkan dunia supaya tidak beribadah. Nah, gitu. Nah, jadi seperti ini harusnya orang yang semacam ini dia itu harusnya bekerja. Faham? Ketika dia bekerja, dia tidak bekerja. Ketika dia harusnya tidak bekerja, harusnya hadir taklim, dia sibukkan dengan pekerjaan. Misalnya apa? Hari Jumat kosong atau hari Ahad kosong. Ada majelis hari Ahad, kenapa nggak hadir? Alasannya apa? Nah, gitu. Oh enggak sibuk, anak besok itu harus pergi untuk uh, apa? bertemu dengan mitra dengan ini dan sebagainya dibuat-buat gitu nah, nah jadinya semacam ini itu terbawa oleh kebodohan dirinya kenapa dikatakan bodoh dari beberapa segi coba dengarkan yang pertama isarat dunia lah akhirat. bagaimana dia itu mengutamakan dunia dari akhiratnya itu yang pertama walaysa hadza min syani uqala'il dan ini bukan termasuk daripada perkaranya atau sifatnya orang-orang mukmin wa huwa khilafu ma minhu Bukankah yang semacam itu berarti bertentangan dengan apa yang dimintanya oleh Allah Ta'ala darinya? Yang dimana Allah Ta'ala meminta kepada kita untuk mementingkan akhirat bukan dunia. Gala ta'ala bal al hayata dunya wal akhiratu khairu wa Gitu. Itu yang pertama. Berarti dia dengan begitu dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Faham? Jadi itu banyak itu ya. Itu untuk masyarakat sekarang sangat uh, mendasar. Faham? Jadi sekarang banyak kita, nah, kenapa nggak mondok? Iya karena takut nggak dapat ijazah. Nah, itu kan <laughs> ijazah itu dunia gitu. Mengutamakan dunia daripada bagaimana dia mengutamakan dunia daripada akhiratnya? Bagaimana dia mengutamakan masa depan dunianya yang terbatas dengan memalingkan anaknya itu daripada masa depan yang selama-lamanya abadi gitu. Kemudian yang kedua, taswifu bil amal. Ila farogi nanti kalau aku tidak ada kerjaan, Nanti kalau sudah anakku ini selesai, sudah dapat ijazah, nanti tak pondokkan setahun dua tahun gitu. <laughs> ada yang seperti itu ada gitu. Nunggu sampai waktu selesainya gitu. Nah, berarti apa? Taswifu. Dia menunda-nunda amal. Ila awani farawihi. Waktu lagi la mahlatan. Bisa jadi sebelum itu tiba dia sudah meninggal dunia gitu. Nah, bal yahtatiful maut. Nah, akan tapi sebelum waktunya itu datang dia sudah dijemput oleh kematian itu qabla dzalika sebelum sebelum itu. Au yazdadu syughlu atau bertambah pekerjaannya, tapi yang justru yang ada itu yang banyak janji seperti itu itu kebanyakan terjadi atau tidak terjadi? Terjadi apa enggak terjadi? Enggak terjadi. Nanti kalau sudah selesai baru nanti anak mondokkan. Selesai enggak mondok. Yang terjadi seperti itu gitu lah. Pem, Yang terjadi itu seperti itu, enggak terjadi. Apa yang di canangkan yang diucapkan itu nggak terjadi. Itu kebanyakan seperti itu. Eh, itu termasuk apa? Ru'unatin nafas. Kalau bukan termasuk ru'unatin nafas, itu waswasatus syaitan itu namanya. Faham? Jadi nggak menunda-nunda amal itu seakan-akan. Jadi nanti, nanti gitu loh. Jadi biasakan, bahkan kalau semua kita itu mempunyai sebuah wiritan, lalu karena sebuah amal kebaikan, misalnya kita mengajar, kita ditunjuk orang untuk membantu orang lain, misalnya, maka kita tinggalkan. Enggak, jangan tinggalkan, digodok supaya tidak terbiasa kita itu meninggalkannya. Walaupun pahalanya itu seperti Sayyidina uh, Abdullah bin Abbas, dia sedang etikaf. Tiba-tiba ada satu orang yang minta bantuannya. Maka kemudian dia keluar. Ketika dia keluar, ditegur oleh temannya, bagaimana kamu niat etikaf kemudian ditinggalkan? Maka dia katakan, aku telah mendengar daripada Nabi SAW bahwasanya membantu hajatnya orang lain, itu lebih afdal satu saja, itu lebih afdal daripada beretikaf selama 20 tahun lamanya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika dia itu meninggalkan uh, etikaf karena membantu orang lain ini, kapan selesai? Balik lagi. Jangan, loh anak kan sudah bantu orang, berarti kan etikaf anak dihitung 20 ribu. Nah, 20 tahun. Nah, enggak balik lagi ya. Itu itu lunatun nafas itu. Balik lagi. Walaupun kita sudah melaksanakan amal. Karena apa? Di situ kalau sudah gak, kita nggak balik sekali, dua kali, tiga kali jadi kebiasaan. Itu masalahnya gitu. Nah, kemudian liana istighala dunia yatada'a ba'du ila ba'din karena urusan dunia itu saling menuntut antara satu dengan yang lainnya. Kita punya uang berarti yang harus siapkan apa? Rekening. Kita sudah punya rekening, berarti harus siapkan apa? Kita naruh ke bank. Fem, Kita sudah punya ini terus berlanjut, berkesinambungan. Itu urusan dunia itu seperti itu. Beda kalau ibadah. Salat habis salat sudah kita doa kepada Allah taala. Selesai. Tapi kalau dunia itu banyak kaitannya. Kita punya harta yang banyak, maka butuh kepada apa? E, apa namanya itu? Yang yang anu barang apa? Gudang. Gudangnya besar. Kalau nggak dijaga diambil orang. Ah kita butuh kepada satpam. Pem. Ah satpamnya bisa jadi nggak jujur juga. Ah kita butuh para pengawas. Terus gitu kan ada habis-habisnya. <laughs> CCTV, kita butuh duduk dulu ngelihat, harusnya tahajud lihat di CCTV. Ah, gitu. jadi banyak hal yang nggak ada habis-habisnya dunia itu gitu. Nah, itu biasanya seperti itu urusan dunia. Kama gila fama fadha ahadun minha ha? lubanatahu walantaha arabun illa ila arabi. Fama qada ahadun minha lubanatahu tidak ada seorang pun yang akan menyelesaikan, menuntaskan darinya dari dunia sesuai dengan keinginannya. Walantaha Arabun dia tidak akan sampai suatu angan-angan. Arab itu artinya hajah, suatu angan-angan, impian. fahim Kecuali akan berlanjut dengan impian lainnya. Ingat gak dulu? Coba anak punya satu bulan itu 10 juta aja. Oh sudah cukup. Cukup 10 juta itu lebih. Sekarang aja 2 juta setengah. 10 juta, wah banyak udah cukup. Nanti sudah sampai 10 juta coba anda dapat 20 juta gitu. terus gitu nggak ada habis-habisnya nanti lihat tuh mereka orang yang kaya itu sudah kaya banyak gitu tapi dia itu masih kurang lagi kurang lagi kurang lagi gitu itu sifatnya dunia kenapa dunia itu kenapa di, di, disamakan dengan air dan fata murgana karena air itu nggak bakal ada bosan-bosannya pernah kita suatu hari bosan air nah itu loh makanya dunia Berbeda kalau makanan. Fem. Maka kadang-kadang kita bosan, tapi kalau air nggak pernah bosan. Siapapun bisa mencarinya. Karena merasa bahwasanya air itu bisa dicari. Semuanya bisa mencari, statusnya sama. Orang kaya nggak orang kaya semua butuh air. Berarti apa? Sama-sama mempunyai hak untuk bisa mendapatkannya. Nah, dari segi itulah makanya semua berjuang, berjuang, berjuang gitu. Beda kalau yang lainnya. Siapa mau memperjuangkan lauk pauk tempe tahu? Orang kaya nggak mau gitu. Oleh saudara, saudara nggak mau gitu. Itu orang nggak punya aja gitu. Nah, tapi kalau air semuanya akan berusaha, akan mencarinya gitu. Nah, makanya dunia itu lebih banyak seperti itu. Jadi tidak akan e, terobati kehausannya itu terus. Nah, oleh karenanya jadi jangan terlalu e, terkait dengan dunia. Kalau sudah kita terkait dengan dunia, pastinya itu adalah pikiran kita itu akan terkait dengannya dan terambil dari pikiran kita itu dengan kadar dari dunia kita itu. Sedangkan para ulama telah mengatakan bahwa saya kadar cinta kita kepada Allah adalah kadar kebencian kita kepada dunia atau tidak peduli kita kepada dunia. Itu dari kita. Faham dari Allah, ya kadar itu juga. Kadar cintanya Allah kepada kita dengan kadar bagaimana kita peduli atau tidak peduli kepada dunia gitu. Nah, jadi enjoy aja. Yang pasti adalah kita selama hidup pasti ada dunianya. Ya. Pasti ada dunianya. Sekian-sekian itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Yang penting kita merawatnya. Dan itu merupakan sebuah modal dari Allah untuk kita. Untuk menggunakannya. Sudah selesai. Kita punya uang. Ditipu orang. Oh, berarti waktunya sudah memang ditipu. Nah, kita minta pada Allah Ta'ala. Suruh kita berdoa. Oh iya, kita lupa pada Allah. Ya, coba kita gitu aja. Jalannya aja. Tapi jangan sampai gara-gara kita hilang ini sebagai yang Kemudian kita itu menjadi orang yang stres jadinya nah, itu jangan gitu. Nah, jadi itu artinya enjoy menghadapi dunia itu. Yang ketiga, an yafragha minha ila alladhi la yardihi min tabadduli azmihi wa dha'fi niyatihi. Mungkin selesai darinya kemudian kepada pekerjaan yang dia itu tidak ridho, tidak rela. Nah, sehingga apa? Karena dia tidak rela, terpaksa akhirnya niatnya itu jadi lemah. Summa fihi min da'wal istiqlal wa ru'yatil wa ru'yatil khaul wal quwwah haul wal quwwah fi jamil ahwal mayastakiru fi jambihi jami' hadza. Kemudian nanti ada suatu uh, pengakuan diri sendiri bahwasanya ini adalah usahaku. Kalau aku nggak berusaha aku nggak dapat. Nah, itu diantara di antara yang menjadikan dia itu akhirnya merasa bahwasanya aku nggak nggak perlu ke sana gitu loh. Hmm. Wal guwa fi jamil ahwal maistakiru fi jambihi. Kemudian dia merendahkan uh, di sisinya atau yang berlawan dengannya jami' ahaza. Bel wajib alai an yubadir ila amal ala ayyi halin kana. Yang harus dilakukan ini itu apa? Kesimpulannya ini. An yubadir ila amal. Apa yang bisa dilakukan atau pada waktu itu harus dilakukan, kita harus ikut. Ala ayyi halin kana. Kita sibuk atau enggak sibuk, urusan akhirat tetap. Ah, gitu. Ah, oleh karenanya jadi supaya kita itu tidak terombang-ambing oleh waktu, jadi kita mau punya wirid gitu. Habis subuh duduk. Baca Yasin, baca Urdul Latif, kemudian baca Ratib sampai Isyraq, Isyraq salat duha baru selesai. Urusan dunia sudah, terus sampai duhur. Faham? Duhur istirahat nanti asar. Jadi ada waktu tertentu. Kenapa Allah Taala itu mewajibkan salat lima waktu supaya kita itu sadar bahwasanya kehidupan kita itu sesungguhnya bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan jadwal semacam itu, misalnya pak, satu minggu harus anak hadir majelis taklim. Silahkan cari sendiri majelis taklim yang mana. Tapi harus kita jadwalkan kepada diri kita. Kalau enggak, maka terus akan jalan begitu saja. Wan yantahi yantahiza imkan qabla mufaja'atil maut wa hulul faut jadi kalau e, benar-benar dia menggunakan kesempatan yang ada, ada kesempatan untuk berbuat baik, langsung gunakan sebelum eh, apa akan sirna kesempatan itu darinya. Ya tawakkal kalau Allah fi tayas fi taysir fi tayassuriha ali wa sarfil mawani al-ha'ila bainaha wa bainahu. Nah, kemudian sementara itu kalau sumpama berbenturan, kalau aku nggak jaga, kalau aku nggak urusi, kalau nggak perhatian, kalau aku tinggal-tinggal untuk hadir majelis taklim dan sebagainya, maka nanti bisa terbengkalai dan sebagainya. Ah, yang semacam itu serahkan kepada Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan, pasti Allah akan menjaganya. Itu maksudnya. Wa masana gaul ibn Farid fi hadal makna wa'ud min qaribin. Wa'ud min qaribin fastajib wajtanib gadan dan anggaplah sesuatu yang dekat itu fastajib fahim kabulkan wastanib gadan dan hindarilah besok atau menunda-nunda wasyammir anisaki ijtihadan binahdatin kemudian bersemangatlah syamir jadi syamir itu apa menggulung lengan baju anisaki dari betis ijtihadan dengan rajin binahdatin dan bangkit Wakun soriman kalau waktu. Jadilah kamu itu seperti pedang. Sorim. Kalau wagat seperti waktu. Fal maktu fi asa. Karena kemurkaan itu bagi orang yang mungkin saja setelah ini. Sekarang enggak dulu. Mungkin minggu depan ah, gitu. Wa kamahlan kamahlan. dan awaslah kamu daripada menunda-nunda fa iya akhtaru illatin itu adalah sebuah penyakit yang paling bahayakan. Wasir zaminan jalanlah kamu selama waktu-waktu eh, tertentu wa nahid kasiran fahaddu fahaddukal batalatu ma akharta azman li sihhati dan bangkitlah kasiran dalam keadaan misalnya kaki kamu itu pincang kenapa apa fahadduka bagianmu itu nasibmu albatolah yaitu pengangguran ma'akhorta azman li lisehati kalau seumpama kamu itu mengakhir-akhirkan sesuatu yang diinginkan padahal kamu dalam keadaan sehat Wahud khud bi sayfin wajud bi sayfil azmi suqa uh, saufa fa in tajud tajid nafsan fa nafsu in jutta jaddat fa wajud dan hendaknya kamu itu berbuat baiklah jadi miljud gitu Fa bi sayfil azmi dengan kamu itu kalau sudah keinginan sesuatu langsung dikerjakan gitu Fahim? Wa saufa saufa fa in lam fa in tajud. Kalau semua maka itu baik, tajid kamu akan dapatkan. Nafsan. Nafasan, Ini kelonggaran. Fa nafsu in jutta jaddat. Karena sesungguhnya nafas itu kalau kamu itu e, berbuat baik, fahim karenanya maka akan dia sesuai dengan harapannya. Allah Subhanahu wa taala Nah, jadi kesimpulannya Jangan sampai kita itu membuat alasan-alasan apalagi alasan itu terkait dengan dunia untuk meninggalkan akhirat. Itu aja. Apalagi di hari-hari yang semacam ini ya. Alhamdulillah sebetulnya kita tadi mau tidur gitu capek betul. Tapi akhirnya nggak jadi tidur. Lebih baik kita tidur dulu, kemudian nanti bangun nih jam setengah dua gitu loh. Hanya setengah dua sholatnya. Jadi maunya sholat dulu dari tidur. Ah, dengan dengan apa? Dengan alasan anak pusing gitu loh. <laughs> Akhirnya nggak jadi mar. Asana tidur dulu, sholatnya nanti gitu loh. Sholatnya nanti. Nah, sehingga beban, nggak sholat itu kan beban. Akhirnya alhamdulillah begitu tidur, sudah tidur bangun masuk seger badannya gitu <laughs> hilang nah, berarti kan alhamdulillah kita itu nggak mau ditipu setan setannya yang kita tipu gitu nah,